Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. amma bad. Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah Kembali kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul ats salasa atau salasatul Usul. Insyaallah kita masuk pada tafsil rincian ibadah seperti yang dibawa oleh Syekh dalam pembahasan Anwal Ibadah yang diawali dari pembahasan tentang ad duau itu tentang masalah doa. Eh, ad duau itu at-talab, permintaan. Permintaan dari yang bawah kepada yang atas. Dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. ad duau beliau bawakan di sini dua buah dalil. Yang pertama dalil hadis Rasulullah SAW ad-du'a'u mukhul ibadah. Akan tapi dalam catatan para ulama, riwayat imur riwayat yang baif, riwayat yang baifah, hadis yang baif. Adapun yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan berbawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Rabb kalian berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Doa satu di antara jenis ibadah yang sangat penting. Di antara tingginya dan pentingnya doa dalam ibadah ini sebagaimana dalam hadis yang beliau bawakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Di sini Seakan-akan beliau ingin menegaskan tidak ada ibadah kecuali doa. Padahal tentu ibadah itu bukan hanya sekedar doa. Banyak amal-amal lain yang merupakan ibadah, akan tapi doa seakan-akan itulah ibadah. Puncak daripada ibadah. Sebagaimana kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wukuf, ini uh, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Seakan-akan tidak ada mana sehaji amalan haji kecuali wukuf di Arafah. Akan tapi maksudnya ini menunjukkan tentang pentingnya kedudukan wukuf Arafah di antara semua manasih haji yang dilakukannya. Doa di sini ditegaskan dengan kalimat ad-du'a'u huwa dengan dhamir munfasil domir yang terpisah yang menegaskan tentang penekanan bahwa doa itu ditegaskan lagi dengan al-ibadah dengan alif lam ta'rif menunjukkan tentang kedudukan tingginya ibadah tersebut. Sebagaimana diterangkan para ulama baik itu meliputi doa ul masalah atau doa ul ibadah. Doa doa ul masalah maksudnya doa yang berkaitan dengan segala bentuk permohonan kita kepada Allah SWT. Segala permintaan kita kepada Allah Swt. itulah doa ul masalah. Adapun yang kedua doa ul ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Ini semua ibadah kita ini salat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya hakikatnya merupakan doa kepada Allah SWT. Dan doa ul ibadah melazimkan ul masalah. Orang yang beribadah kepada Allah SWT tentu melazimkan dia berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah yang dia lakukan diterima oleh Allah Swt wa taala. Dan doaul masalah terkandung padanya doa ul ibadah. Sebagaimana penjelasan Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Artinya orang mereka berdoa kepada Allah Swt dengan doa permintaan maka di situ ada tadarru, ada ketundukan, ada kepasrahan, ada penghinaan diri, doa ibadah yang demikian. Doa ul masalah dan doa ul ibadah tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu taala. Barang siapa yang dia memalingkan doa ul ibadah, doa dalam tong ibadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirkul doa, syirkul, eh, syirkul akbar, syirik yang besar. Adapun doa ul masalah, adapun doa permintaan, maka ada rincian. Doa permintaan ini boleh ditujukan kepada selain Allah dengan catatan satu, bukan dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu taala. Umpamanya Anda meminta kepada seorang kiai supaya Anda diberikan anak. Ini sudah merupakan kekhususan Allah Subhanahu Tidak boleh ditujukan, tidak boleh dimintakan kepada selain Allah Azza wa Yang kedua, yang kita minta dari kalangan makhluk ini, dia harus mampu. Ini mampu untuk mewujudkan dalam batas kemampuan manusia, dia harus hadir, orangnya itu ada, bisa kita kita bisa nyambung dengannya. Bukan gaib. Yang ketiga, dia hayyun, dia hidup. Sehingga ada empat persyaratan yang harus kita penuhi. Bolehnya doa masalah, doa permintaan kita tujukan kepada selain Allah SWT. Apabila tidak ada keempat perkara ini atau salah satunya, maka dia bisa terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam bab doa ini yaitu isti'anah, isti'adah dan istighatsah. Poin ini ada dalam rincian yang dia oleh Syekh dalam Anwaul Ibadah. Akan tapi kita satukan di sini. Karena sungguhnya isti'anah isti'adah, istighathah ini masuk dalam bab doa permintaan. Dan masuknya dalam doa itu doa ul masalah. Doa dalam untuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al isti'anah meminta tolong kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Seakan-akan Allah menegaskan bahwa seorang hamba hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak akan bisa menunaikan ibadah bentuk apapun kepada Allah kecuali dengan dia beristianah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Sehingga hanya dengan pertolongan Allah kita bisa mewujudkan berbagai macam amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Dan Nabi tegaskan ketika memberikan pelajaran kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi katakan, "Wa idasta'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isti'adah meminta perlindungan talabul aud, isti'anah talabul aun, isti'adah talabul aud, meminta perlindungan. Maka meminta perlindungan hendaknya hanya ditujukan kepada Allah SWT dengan syarat yang tadi. Itu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala.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 menimpa kepada kita hujan deras yang membuat banjir di mana-mana. Kemudian kita beristighosah kepada Allah agar Allah menghilangkan dan mengangkat semua kesulitan yang menimpa kita, maka itu namanya istighosah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Allah menegaskan bahwa doa ini kemuliaan bagi Allah SWT. Sehingga Nabi katakan laisa uh, laisa syai'un akrama Allah minad doa. Tidak ada perkara yang lebih mulia bagi Allah kecuali doa. Allah sangat suka hamba ini berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Dan bahkan Allah marah dan benci apabila hamba itu dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu taala karena tidak maunya hamba berdoa kepada Allah seakan menunjukkan dia tidak membutuhkan Allah, dia sombong padahal dia lemah dan dia mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan Malam yas'alillah yakhdab alih. Barang siapa yang dia tidak berdoa kepada Allah, maka Allah ah, murka kepada orang tersebut. Dan ayat yang dibawakan yaitu waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan maka pengabulan doa sesuatu yang pasti akan tapi tentu dikabulkannya doa bisyurut apabila dia memenuhi persyaratan dikabulkannya doa dan hilangnya mawani, hilangnya penghalang dikabulkannya doa. Karena ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa, di antaranya penghalang terkabulnya doa adalah Anda yaitu melakukan perbuatan yang haram, makan barang yang haram, melengkapi berbagai macam perabotnya dari barang yang haram, berpakaian dengan barang yang haram, pendapatan yang haram, dan berbagai macam penghalang-penghalang doa. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu taala, maka hendaklah seorang mukmin dia mentauhidkan Allah dalam hal doa ini. Dan sungguh pembahasan doa, pembahasan sangat luas dan pembahasan doa sangat berkaitan dengan hak tauhidnya Allah Subhanahu taala dan semoga Allah memberikan korang kepada kita pemahaman yang benar tentang masalah doa. Allah melindungi kita dari terjatuh dalam syirik dalam perkara doa dan uh, dan semoga Allah senantiasa menumbuhkan dalam hati kita rasa membutuhkan mutlak kepada Allah SWT karena kita hamba yang baik dan jangan sampai kita memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu taala. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.